yaitu sekarang kita berada atau akan membaca permasalahan yang ke-76 daripada ritual permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah wal billah permasalahan yang ke-76 ini membahas mengenai naam makar bahwasanya mereka seringkali yang bikin makar yang sangat besar untuk menolak kebenaran dan mengokohkan kesyirikan mereka qala al-imam al-mujaddid rahmatullah alaihi Al-mas'alatu ats-sadisatu wa sab'un, permasalahan yang ke-76. Al-makru al-kubbar ka fi'li qaumin Nuhin. Permasalahan yang ke-76 ini adalah makar yang sangat besar seperti perbuatan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Apa maksudnya penjelasannya? Qala al-Imam Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah asy-syarah. Al-makru Nah, makar itu maknanya adalah isalul makruhi bi tariqatin khafiyatin. Makar itu adalah nah, menyampaikan sesuatu perkara yang dibenci dengan cara yang sangat tersembunyi. Namanya makar yang dikenal dengan tipu daya, tipu muslihat. Nah, seperti itu. Jadi, perkara yang dibenci tersebut, perkara yang tidak diinginkan tersebut, itu akan sampai dengan cara apa? Yang sangat tersembunyi. Nah, ya mirip dengan penipuan namun namun apa? Namun barakallahu fikum penipuan ini sangat tersembunyi sekali. Wa huwa makar itu terbagi menjadi dua. Makrun hasanun wa makrun sayyi'un. Makar yang na barakallahu fikum yang jenisnya baik dan makar yang jenisnya jelek. Wal makru sayyi' adapun makar tipu muslihat yang jelek huwal hiyalu al khafiyatu yaitu hilah-hilah yang sangat tersembunyi. Nah, barakallahu fikum atau makar yang sangat tersembunyi. Lisal syarri liman la yastahiquhu. Untuk apa? Untuk menyampaikan kejelekan kepada orang yang tidak berhak atau tidak layak mendapatkan kejelekan tersebut. Jadi dia berupaya untuk apa? Membikin kejelekan, menjerumuskan atau na'am barakallahu fikum membikin perkara yang tidak disukai kepada orang yang memang tidak layak untuk diberi na'am barakallahu fikum kejelekan tersebut. Ya, dengan makna Nah, barakallahu fikum seperti kezaliman itu. Naam. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman fi qaumin Nuh mengenai kaum Nabi Nuh alaihi salam, "Wa makru makran Kubara Dan mereka membuat makar dengan makar yang besar. Wa qalu, mereka mengatakan, "La tadarunna alihatakum." Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. "Wa la tadarunna waddan, wa la suwa'an, wa la wa ya'uq wa nasra." Dan jangan kalian meninggalkan waddan, jangan pula kalian meninggalkan suwa'. Jangan pula kalian meninggalkan Yahud dan juga jangan meninggalkan Ya'ub dan juga Nasra. Faqad adallu katsira. Sungguh mereka telah menyesatkan, sungguh mereka telah menyesatkan dengan kesesatan yang sangat banyak. Wal kubar huwal azim. Ini kubar maknanya adalah azim, itu makar yang besar. Fahum yamkuruna bin nasi makran aziman bihadil hiyal. Maka mereka membuat makar kepada manusia, membuat makar untuk manusia dengan makar yang besar bihadil hiyal dengan hilah dengan cara-cara seperti ini, cara yang liti. Wa hadhihi turuqu al-khabithatu dan jalan-jalan yang jelek ini allati yad'unahum biha ila syirki, yaitu yang menyeru mereka, mengajak mereka kepada kesyirikan wa idza ja'atuhum da'watut tauhid dan apabila datang kepada mereka dakwah seruan untuk bertauhid, haddaruhum minha mereka justru memperingatkan nah manusia dari dakwah tauhid tersebut. Wa qalu seraya mereka berkata haula yuriduna an yatra'asu 'alaikum. Mereka itu orang-orang itu yang berdakwah tauhid ingin menjadi pemimpin di atas kalian, ingin memimpin kalian. Ingin memimpin kalian. Wa yuriduna an yatafaddalu 'alaikum dan mereka ingin nah mereka lebih utama daripada kalian. Fatahsinul qabih nas wa takbihul hasan maka na'am memperindah sesuatu yang jelek untuk manusia atau naam barakallahu fikum membuat jelek sesuatu yang baik wal makru kubbar itu adalah makar yang sangat besar alladzi la yazalu yuzawiluhu du'atu dalal qadiman wa haditha yang masih senantiasa terus-menerus dilakukan oleh para dai sesat sejak dahulu sampai saat ini min sarfin nasi 'anil haqqi ilal batil untuk mengajak memalingkan manusia dari kebenaran kepada kebatilan wa ikhradihim minan nuri ila dhulumat dan tujuan mereka barakallahu fikum hafizakumullah ikhwani wa akhwati fillah hati-hati tujuan mereka adalah wa ikhradihim minan nuri ila dhulumat mengeluarkan mereka eh, mengeluarkan kaum muslimin dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur Allah lah sebagai penolong pelindung Nah, bagi orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ada orang-orang kafir, wali-wali mereka, penolong mereka adalah at-taghut, eh, berhala-berhala yang mereka sembah, yukhrijunahum minan nuri ladz Yang mereka justru mengeluarkan mereka Nam tagut-tagut mereka itu mengeluarkan wali-wali mereka, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kesesatan atau kegelapan ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah para penduduk api neraka, para penghuni api neraka hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qaul ghurura." Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan setan atau musuh-musuh setan atau dari kalangan setan jin dan manusia yang nam sebagian mereka nah membisiki kepada sebagian yang lainnya dengan menghias-hiasi sebuah ucapan ghurura dalam rangka untuk menghanyutkan menipu manusia. Walau syaa rabbuka ma kalau oh, seandainya Allah telah menghendaki niscaya mereka tidak akan mampu mengerjakan hal ini. Fadharhum wa mayatarun. Maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka naam bikin Allah dan apa yang mereka bikin berupa kedustaan. Ai utrukhum wa kadzibahum. Tinggalkan mereka dan kedustaan mereka tinggalkan. Wala taltafit ilaihim dan jangan kamu menoleh kepada mereka. Fahada fihi nahyu 'anil isgha'i lid dalal Di dalam ayat ini terdapat larangan untuk kita mencurahkan pendengaran kita, menambarakallahu fikum untuk mendengar para dai sesat illa ala sabili ma'rifati batilihim li rabbih, kecuali dalam rangka mengetahui kebatilan mereka untuk membantahnya. Adapun untuk bersenang-senang menambahkan fikum mengambil ilmu mereka, mengambil ilmu dari kalangan ahli bidah wa dalal dan al-batil, maka tidak diperkenankan barakallahu fikum. Namun diperbolehkan kita mendengar enam kajian mereka atau Nah, barakallahu fikum, dakwah mereka dalam rangka untuk mengetahui kebatilan mereka dan membantahnya. Wal makrul hasan, yang kedua adalah makrul hasan, makar yang dianggap baik. Huwa isalu darar liman yastahiquhu min tariqin khafiyyin, yaitu menyampaikan bahaya malapetaka kepada orang yang berhak untuk mendapatkan nah bahaya tersebut dengan jalan atau dengan cara yang sangat tersembunyi. Uqubatan lahu sebagai hukuman untuknya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin." Mereka membuat makar, membuat tipu daya, tipu muslihat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun membuat makar untuk mereka dan Allah taala adalah sebaik-baik. Nah, barakallahu fikum membalas mereka dengan makar yang mereka bikin. Naam. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar, kemudian Allah taala juga membuat makar untuk mereka dan Allah taala sebaik-baik Nah, barakallahu fikum. Nah, membalas makar mereka. Barakallahu fikum hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik nah barakallahu fikum penolong bagi hamba-hambanya yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperjuangkan serta mengembangkan dakwah agama yang benar. Nah barakallahu fikum bukan seperti orang-orang jahiliyah mereka bikin makar nah untuk menolak kebenaran dan melestarikan serta mengokohkan kesyirikan yang ada pada mereka wal'iyadzubillah. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati billah, as-sabat as-sabat dan kekokohan dan kekokohan itu yang kita andalkan, itu yang kita inginkan, itu yang kita cari, itu yang kita upayakan serta kita usahakan barakallahu fikum. Bukan menjadi orang yang pelintan. tidak punya pendirian yang kokoh, tidak pen punya pendirian yang tetap, tidak punya pendirian yang nambarakallahu fikum kuat, maka hati-hati ikhwani wa akhwati fillah, orang-orang musyrikin orang-orang na'barakallahu fikum kufar, orang-orang musuh agama Islam yang mereka memusuhi kaum muslimin walaupun dengan cara yang halus bikin makar terhadap kaum muslimin melalui media sosial atau melalui na'barakallahu fikum alat-alat canggih teknologi dan yang ada dan semisalnya itu semuanya kita perlu berhati-hati dari mereka barakallahu fikum. Namun itu semuanya akan bisa kita hadapi dengan ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu jangan malas-malasan dalam mencari ilmu. Jangan sampai kita mencari ilmu malas kemudian tidak mau menggerakkan tubuh kita, tidak mau menggerakkan badan kita untuk mendengarkan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, memahami, menghafal serta mengamalkannya barakallahu fikum kemudian mendakwahkannya serta bersabar di atas dakwah tersebut. Nasallaha